kenikmatan dan kemudahan dan menyibukkan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat betapa banyak orang yang kesibukannya dengan perkara dunia dan betapa banyak orang yang terlalaikan dari perkara akhirat dengan kesibukannya terhadap dunia. Dan di antara ibadah yang agung sebagaimana sering saya sampaikan adalah menuntut ilmu. Rasulullah saw Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya barang siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya tanda-tanda kebaikan yang dikehendaki oleh Allah kepada seorang hamba yaitu Allah membuat orang tersebut cinta dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan buat dia paham tentang perkara-perkara agama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya. Kitab kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani al syafii rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hukum-hukum beberapa hukum yang berkaitan dengan air. Seperti bahwasanya ya, tidak ada bedanya antara air yang sedikit maupun air yang banyak, baik air yang kurang dari dua kullah atau lebih dari dua kullah, jika terkena najis, maka air tersebut dihukumi tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, baik warna, rasa maupun baunya. Adapun jika air terkena najis, baik air yang sedikit maupun air yang banyak, kurang dari dua kula atau lebih dari dua kula, jika terkena najis kemudian telah merubah salah satu dari tiga sifatnya, warna, rasa, dan baunya, maka para ulama telah ijma sepakat bahwasanya air tersebut telah menjadi air yang mutanajis, air yang tenajis, sehingga tidak bisa dipakai lagi untuk bertoharoh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas tentang masalah fikih yang lain, yang terutama berkaitan dengan hukum air al-musta'mal, yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci, misalnya untuk mandi janabah, atau digunakan untuk berwudu, apakah air tersebut masih boleh digunakan lagi untuk bersuci oleh orang lain atau sudah tidak boleh lagi. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas atau menyebutkan tiga ya hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram ini kemudian kita akan menyimpulkan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini. Yang pertama ya tentang hukmul bauli fil ma'ir raqidi wal iktisali fihi minal janabah. Hukum tentang buang air di air yang diam, yang tenang. Dan hukum mandi di air tersebut, yaitu mandi janabah. Hadis yang keenam, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tenang dan dia dalam keadaan junub. Hadis ini sahih akhrajahu Muslim diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dalam sahihnya. Walil Bukhari dalam sahih Al Bukhari lafalnya sebagai berikut. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi Janganlah salah seorang dari kalian buang air di air yang tenang yang tidak mengalir. Kemudian dia mandi di situ. Dalam lafal muslim wali muslimin minhu. Kemudian dia mandi dari air di situ. Wali Abi Dawud dalam lafal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Wala yaktasil fihi minal janabah. Dan janganlah dia mandi di air tersebut. Yaitu mandi janabah. Tidak diperbolehkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga dalam lafal-lafal yang lain diriwayatkan dalam sebagian kutubus sunnah seperti dalam lafal Abu Daud. Sehingga tidak diragukan lagi akan kesahihan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah yang namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah Beliau kunyahnya Abu Hurairah karena sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi karena beliau menyebutkan waktu beliau kecil tatkala beliau menggembalakan kambing beliau sering bermain dengan kucing betina kecil sehingga dikenallah beliau dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang merupakan contoh yang paling terkenal dalam semangat menuntut ilmu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meskipun hanya melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa tahun, akan tapi ilmu yang beliau peroleh sangatlah banyak. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Hurairah sangatlah banyak. Sampai-sampai para ulama sepakat bahwasanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Dalam hadis-hadis yang sahih yang beliau riwayatkan sangatlah banyak. Akan tapi Ikhwani fillah sanillahu iyakum. Sebagian orang berusaha menolak hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahkan mereka tidak ragu-ragu untuk mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini kebiasaan mereka, orang-orang yang benci para sahabat. Terutama yang mereka serang adalah para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis. Seperti Abu Hurairah, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti Anas bin Malik minal muksirin, itu termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat ini kalau dikafirkan, Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, maka sudah akan gugur ribuan hadis. Sehingga kalau sudah gugur ribuan hadis, maka akan hilang banyak daripada agama ini. Sehingga mereka begitu semangat untuk mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antara syubhat-syubhat dan sebagian kaum muslimin ya terpengaruh dengan pemikiran mereka dan juga pemikiran orientalis mereka kaum ini, ya, kaum Rafidah ya, yang mereka suka mengkafirkan para sahabat bersepakat dengan kaum orientalis dalam menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu taala Dan ada sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Di antara syubhat yang mereka lontarkan mereka mengatakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala ya, hanya Islam beberapa baru masuk Islam beberapa tahun kok bisa dia meriwayatkan hadis begitu banyak lebih daripada Abu Bakar dan Umar dan Aisyah dan yang lainnya. Ini syubhat kuno yang selalu mereka sebut-sebutkan. Bantahannya sangatlah mudah kita katakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala masuk Islam sudah lama. Tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Bahkan beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena di antara awal-awal dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi yang merupakan satu kampung dengan Abu Hurairah yang masuk Islam maka tatkala Tufail bin Amr ad-Dausi ini pulang ke kampungnya, kabilah Daus, maka dia pun berdakwah dan di antara yang masuk Islam tatkala itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah sudah masuk Islam sejak lama, akan tapi beliau tidak sempat untuk atau tidak bisa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tatkala perang Khaybar. Agak terlambat. Tatkala perang Khaybar baru Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bergabung dan melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan banyak hadis-hadis tentang bagaimana semangatnya beliau menuntut ilmu sampai beliau menahan lapar ya. Gara-gara menuntut ilmu sampai disebutkan beliau pingsan gara-gara kelaparan gara-gara menuntut ilmu ya. Orang-orang sibuk dengan berdagang, beliau menuntut ilmu melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kenapa beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena kondisi beliau memudahkan beliau untuk demikian. Berbeda dengan para sahabat-sahabat yang lain. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak diragukan bahwasanya kedua sahabat ini adalah dua orang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak semua hadis mereka riwayatkan karena mereka tersibukkan dengan ya, pemerintahan. Abu Bakar sibuk dengan pemerintahan. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, timbul fitnah-fitnah di zaman Abu Bakar. Ya, kemudian timbul misalnya Musailam al kadzab ya, dari Yamamah orang yang mengaku sebagai Nabi sehingga terjadi pertempuran. Ada orang-orang yang kemudian ingkar membayar zakat. Ya. Orang-orang Arab Badui ingkar membayar zakat, terjadi pertempuran lagi sehingga Abu Bakar sibuk dengan mengembalikan stabilitas keamanan negara tatkala itu sehingga beliau tidak sempat untuk menyampaikan banyak hadis. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sibuk dengan pemerintahan. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian juga para sahabat yang lain. Sahabat yang lain banyak yang keluar dari kota Madinah. Ya, seperti Ibnu Mas'ud, ya gue termasuk orang para sahabat senior, ya pergi ke Kufah, pergi ke Irak, Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Adapun Abu Hurairah, beliau tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis duduk mengajar hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tidak mencukupkan untuk mengambil hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya inilah yang menyebabkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan sahabat yang paling banyak menghafal hadis tidak. Banyak sahabat-sahabat yang menghafal hadis yang sering melazimi Nabi SAW ya, puluhan tahun seperti Abu Bakar dan Umar. Akan tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena beliau duduk di Madinah di majelis kemudian mengajarkan hadis-hadis sehingga banyaklah murid beliau yang meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sini ikhwani fillah zanillahu ayyakum ya kalau ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu maka kita terima dia seorang sahabat yang telah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lupa hafalannya dan ini merupakan salah satu manakib kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La yaktasil ahadukum fil ma'id wa huwa junubun." Janganlah salah seorang dari kalian ya, mandi di air yang tenang dalam keadaan junub. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang sengaja mandi di air yang tenang dan dia dalam keadaan junub. Zahirnya bahwasanya yang dilarang hanyalah seorang dalam keadaan junub. Bagaimana kalau tidak dalam keadaan junub? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau seandainya seorang dalam keadaan junub kemudian mandi di air tenang, maka ini sepakat ulama tidak diperbolehkan. Kemudian kenapa tidak diperbolehkan? Ada yang mengatakan bahwasanya karena kalau air yang tenang, ya, terutama yang jumlahnya sedikit, tidak begitu banyak, kemudian seorang yang junub mandi di air tersebut, setelah itu dia bersuci sehingga terangkat junubnya, maka air tersebut berubah menjadi air musta'mal, tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci oleh orang lain. Oleh karenanya ini ini diantara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya air musta'mal air yang telah digunakan untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci lagi. Tentunya kita tahu apa itu junub. Junub adalah kondisi seorang yang dikatakan junub jika dia telah berhubungan dengan istrinya, ya. jika dia telah melakukan ya, hubungan dengan istrinya baik keluar air mani atau tidak keluar air mani, sama saja. Jangan disangka bahwasanya namanya junub harus keluar air mani jika kemaluan lelaki sudah masuk ke dalam kemuan, kemaluan wanita, meskipun tidak keluar air mani, maka tetap hukumnya orang tersebut telah junub. Yaitu para ulama menyebutkan jika kepala bagian kemaluan lelaki sudah tenggelam dalam kemaluan, kemaluan wanita, maka itu hukumnya junub. Selama kepala kemaluan lelaki belum masuk dalam kemaluan wanita, maka itu belum junub. Itu belum junub. Tapi kalau sudah masuk kepala hasyafa itu kepala zakar seorang lelaki kemudian masuk dalam kemaluan wanita, maka dia telah junub meskipun belum keluar air mani. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu." Jika telah bertemu dua khitan lelaki dan wanita, maka telah wajib untuk mandi junub. Demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa rajulu baina al arba', thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang lelaki yaitu seorang suami duduk di antara empat cabang istrinya, itu di antara dua tangannya, di antara dua pahanya, kemudian dia melakukan penetrasi, melakukan hubungan, fakat wajib al guslu maka telah wajib untuk mandi junub. Wa illam yunzil meskipun belum keluar air air mani. Karena sebagian orang tidak paham, mereka menyangka namanya junub kalau sudah keluar air mani saja. Ini hukum lama sudah mansuh. Dulu memang Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innamal ma'u minal ma' Sungguhnya hanya diwajibkan mandi junub kalau keluar air mani. Tetapi hukum ini telah mansuh, dimansuhkan dengan hadis-hadis Nabi yang baru yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang telah berhubungan dengan istrinya melakukan penetrasi di mana kepala bagian kemaluan lelaki telah masuk dalam kemaluan wanita, maka telah wajib mandi junub meskipun tidak mengeluarkan air mani. Di antara hal yang menyebabkan junub pula misalnya mimpi basah kalau istilah kita. Mimpi basah meskipun tidak terjadi hubungan tapi mimpi basah ya maka seorang telah wajib untuk mandi junub karena kondisinya telah dalam keadaan junub. Rasulullah SAW melarang seorang yang junub mandi di air yang tenang. Dalam lafal al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri. Ya janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang diam dan tidak mengalir. Thumma yaktasilu fih kemudian dia mandi, janganlah kalian buang air kecil, ya kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air tersebut. Ya. Ini dalil bahwasanya jika air tersebut mengalir, maka tidak jadi masalah. Seperti seorang buang air di di sungai misalnya, ya. seorang buang air di laut misalnya, tidak jadi masalah, ya. Atau semacam kolam kecil tetapi ada air yang mengalir, ada pergantian air seperti misalnya kolam berenang. Kita tahu kolam berenang terkadang seorang berenang dalam kolam berenang, kemudian dia tidak tahan maka dia buang air kecil dalam kolam berenang tersebut. Selama ada perputaran air, ada air yang datang dan pergi, maka ini tidak jadi masalah. Keluar dari larangan hadis ini. Hadis ini hanya melarang air yang diam yang tidak mengalir. Tidak boleh seorang buang air kecil di situ. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Thumma yaghtasilu Kemudian setelah dia buang air, dia mandi di situ. Di sini, di kalangan para ulama ahli hadis ada tiga riwayat tentang masalah sabda Nabi thumma yaktasilu fi. Kemudian dia mandi di situ. Ini hanya yang paham hanya orang-orang yang yang bisa berbahasa Arab, ya. Yaktasilu di sini dalam lafal hadis ini diriwayatkan yaktasilu dengan dhamma marfu. Diriwayatkan yaktasila dengan mansub dan diriwayatkan yaktasil dengan majzum dengan sukun. Dalam bahasa Arab ini berbeda-beda maknanya. Oleh karenanya bahasa Arab merupakan bahasa yang luar biasa, ya, yang hanya dimiliki oleh orang Islam di antara keistimewaan orang Islam yaitu bahasanya ada i'rabnya. I'rab itu adalah perubahan-perubahan harokat di akhir dari suatu kata. Yang jika ada perubahan harokat tersebut akan merubah makna, ya. Zaidun lain maknanya, maknanya dengan Zaidan, lain maknanya dengan Zaidin. Ahmadu lain dengan Ahmada, ya, berbeda, tidak sama. Ya kalau kita ya kita bilang Agus ya mau Agus mau Agus, tidak ada perubahan tetap aja si Agus si Paijo ya Paijo tetap aja Paijo. Apakah dia sebagai subjek atau objek tetap aja namanya Paijo. Tetapi kalau Zaid berbeda. Kalau dia sebagai subjek dia Zaidun. Kalau dia sebagai objek dia Zaidan. Ini indahnya bahasa Arab. Oleh karenanya perubahan harokat itu bisa merubah makna. Karenanya para ulama menyebutkan jika seorang kemudian dalam baca Al-Quran Ya, tatkala dia jadi imam, dia baca surat dalam Al-Quran, kemudian dia merubah harokatnya. Yang harokat tersebut melazimkan perubahan makna, jika dia sengaja maka solatnya batal. Ya, karena bisa jadi subjek, bisa jadi objek, bahaya. Ya. Ya. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'u. Ya, bisa di, orang bisa rubah. Sungguhnya yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama, al-ulama'u. Dia dhamma sebagai subjek yang takut kepada Allah adalah ulama. Ada sebagian orang yang baca, Inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada ulama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya seperti ini. Ini bisa merubah membatalkan sholat. Ya, terlebih lagi kalau ini hanya merubah harokat. Bagaimana kalau merubah huruf? Ini jadi lebih bahaya lagi membatalkan. Tapi kebanyakan orang-orang, misalnya di tanah air kita, banyak orang tidak paham bahasa Arab. Sehingga mereka tidak ngerti kalau mereka telah merubah, ya, telah merubah lafal-lafal Al-Quran. Yang jadi masalah mereka pede jadi imam. Namun ya, nggak ada yang lebih bisa, <laughs> nggak ada yang bisa. Akhirnya mereka maju, akhirnya salah ya. Sempat saya pernah sholat di waktu pas liburan di tanah air. Ya, wa amma sa'ila fala tanhar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, adapun seorang yang minta-minta, fala tanhar, jangan kau bentak, jangan kau hardik. Sebagian orang baca saking fasihnya, ha dibaca ha. Wa amma sa'ila fala tanhar. Yang artinya, adapun orang yang minta-minta jangan kau sembelih. Ya, ini <laughs> ini kok ngeri sekali. Orang yang orang yang kalau orang Arab yang tahu bahasa Arab dia akan ketawa dengan orang baca seperti ini. Tapi kita tahu kebanyakan kita tidak tidak paham. Oleh karena perhatikan hadis ini. Ini sebenarnya uh, hanya bisa disampaikan kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Tapi tidak masalah saya sampaikan ya. Yaktasilu wa yaktasila wa yaktasil. Apa bedanya? Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang tenang dan tidak mengalir. Suma yaktasilu fihi. Dalam riwayat summa yaktasila fihi. Dalam riwayat summa yaktasil fihi. Bedanya apa? Maknanya semua berbeda. Adapun jika maknanya summa yaktasil dengan majzum dengan sukun, itu berarti dia ma'tuf kepada la nahiyah. La yabulanna karena yabulanna di sini i'rabnya majzum. Cuma dia mabni alal fathah karena dia bersambung dengan nun taukid. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam dan tidak mengalir. Dan jangan pula sekali-sekali seorang dari kalian mandi di air tersebut. Ada riwayat, ثُمَّ لَا يَكْتَسِلَ ثُمَّ يَكْتَسِلَ ثُمَّ يَكْتَسِلَ فِي Apa bedanya yaktasila? Kalau yaktasila, di situ kata para ulama, ya kenapa dia mansub? Karena ada an di situ, an masdariyah yang sumaan ini diartikan oleh para ulama seperti wawul al-ma'iyah. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya janganlah salah seorang kalian buang air di air yang tenang dan tidak mengalir sambil ya mandi di situ. Ini tidak boleh. Jadi ada kalimat apa maknanya apa? Sambil. Karena kalau kita ambil hanya riwayat ini berarti kalau tidak sambil tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain summa yaktasilu fihi. Kemudian dia ya summa yaktisilu dengan dhamma dengan marfu. Kata para ulama artinya ya janganlah salah seorang dari kalian buang air kecil di air yang diam dan tidak mengalir. Kemudian setelah itu dia mandi di situ karena ini tidak sesuai dengan logika dan tidak sesuai dengan nalar akal sehat. Bagaimana setelah dia buang air kecil kemudian dia mandi di situ? Ini tidak tidak logis bagi orang-orang yang berakal. Dan ini sama seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يجلد أحدكم امرأته jaldal amah ثم يجامعها في آخر اليوم. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian, wahai para suami, memukul istrinya sebagaimana dia memukul budaknya, kemudian di, di akhir siang, ya, di sore hari, kemudian dia berjima dengan istrinya tersebut. Ini gimana? Habis dipukul, kemudian dia dia berjima. Ini tidak dilakukan oleh seorang yang yang berakal sehat. Ya. Indah, sedikit perbedaan tentang perubahan i'rab dan kata para ulama seluruh maknanya diharamkan. Baik kencing dulu baru kemudian mandi. Baik kencing dalam keadaan apa? Mandi sambil mandi kemudian buang air air kecil ya. Sambil menyelam sambil buang <laughs> buang air kecil ya, bukan sambil menyelam minum air, sambil menyelam kemudian buang air kecil ini semuanya hukumnya hukumnya haram. Dalam riwayat Abu Daud, wala yaktasilu fihi minal janabah dan janganlah dia mandi di situ karena karena junub. Ikhwani fillah azani Allah wa Para ulama banyak membahas tentang hadis ini. Banyak istimbat-istimbat hukum yang mereka ambil dari hadis ini. Sebagian ulama juga punya sikap tersendiri dalam menghadapi hadis ini. Seperti kaum Zohiriyah. Jadi kita tahu di antara madhab-madhab yang terkenal ada madhab Al-Abu, Imam Abu Hanifah adalah madhab yang pertama, madhab yang paling tua. Kemudian madhab Al-Imam Malik setelah Imam Abu Hanifah. Kemudian madhabnya muridnya Imam Malik yaitu Al-Imam Syafi'i. Kemudian setelah Imam Syafi'i ada madhabnya Al-Imam Ahmad. Inilah empat madhab yang sangat terkenal dan tersebar di di dunia ini. Ada di sana madhab-madhab yang terkenal juga akan tapi hilang dari peredaran di atas muka bumi. Seperti madhab Al-Auza'i, madhab ya, Abu Thawr, kemudian madhab Tsauri. Ini mazhab-mazhab yang dahulunya mereka punya murid, sempat ada mazhab mereka dan mereka sebanding dengan setingkat dengan para ulama-ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i akan tapi mereka pun murid-murid mereka tidak melanjutkan ajaran mereka sehingga tidak ada penerusnya hingga sekarang. Ya, di antara mazhab yang masih terjaga sampai sekarang adalah mazhab Zahiriyah. Karena di antara ulama Zahiriyah adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang menulis banyak kitab di antara kitabnya Al-Muhalla. Yang kitab ini sampai sekarang masih ada, ya. Yang kitab ini masih ada dan dia membahas empat madhab dan dia membantah madhab-madhab yang lain dan dia menguatkan madhab zahiriyah di antaranya madhab yang dibawa oleh Daud al-Zahiri. Namun dalam madhab zahir ini terkadang ada pendapat-pendapat yang aneh yang kita dapatkan. Seperti dalam masalah ini, masalah Rasulullah melarang seorang kencing di air yang tenang dan tidak mengalir. Dinukilkan dari Daud Al-Zahiri atau sebagian orang-orang dari mazhab Zahiriyah, mereka mengatakan ya, berarti kalau buang air besar tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW zahirnya hanya mengatakan apa? Air kecil. Jadi Rasulullah SAW innama dzakara atabawul walam yadhkur atagawwud. Rasulullah hanya menyebutkan tentang buang air kecil dan tidak menyebutkan tentang buang air besar. Zahir hadis tentang buang air kecil. Kalau gitu buang air besar tidak tidak mengapa. Ini adalah pendapat yang yang jelas-jelas menyelisih akal sehat. Ya. Kalau air kecil aja tidak boleh, apalagi air air besar, <laughs> jelas lebih tidak boleh. Dan ini di, sampai didukung oleh Ibn Hazm rahimahullah dan zahirnya perkataan Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia mengatakan, "Falau arada alaihi salam an yanha an dzalika ghairal ba'il, lama sakata an dzalik." Kata Al-Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, kalau seandainya Nabi SAW ingin melarang selain orang yang sedang buang air kecil, misalnya yang buang air besar dan yang lainnya, maka Rasulullah tidak akan diam. Ya, tidak akan lupa dan Rasulullah mampu untuk menyampaikan. Artinya tatkala Rasulullah SAW tidak melarang kecuali hanya orang yang sedang kencing, berarti selain yang kencing diperbolehkan. Sehingga mereka katakan bahwasanya yang buang air besar boleh. Kemudian mandi di situ. Ini sampai-sampai gara-gara fatwa seperti ini, Sebagian ulama dari madhab Maliki dan juga dari madhab Syafi'i mengingkari pendapat-pendapat ulama Zahiriyah. Seperti Ibnu Battal Al-Maliki dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Mereka mengatakan dia mengatakan Zahiriyah laisu fuqaha wa laisu ulama. Mereka Zahiriyah bukanlah orang yang faqih dan juga bukan ulama. Kenapa? Karena ya mereka mengatakan bahwasanya bagaimana ini yang buang air kecil nggak boleh tapi buang air besar boleh. Inilah terjadi khilaf di antara para ulama. Demikian juga ulama-ulama yang lain. Oleh karena sebagian ulama seperti Al-Imam Nawawi dan juga yang lainnya menyatakan terkadang mereka mengatakan khilaf zahiriyah tidak dianggap. Jadi tidak semua permasalahan khilaf kita anggap khilaf. Sampai ulama besar seperti madhab zahiriyah, madhab ini madhab terkenal. Sampai tidak dianggap oleh sebagian madhab. Karena ada pendapat-pendapatnya yang yang aneh. Oleh karenanya tatkala kita berbicara tentang masalah fikih, jangan sedikit-sedikit kita mengatakan Ah, ini khilaf. Seorang yang mengatakan ini khilaf, dia harus ngerti tentang masalah khilaf. Benarkah ada khilaf dalam masalah ini? Atau khilaf-khilaf yang dikhilaf-khilafkan, yang diada-adakan yang sebelumnya tidak khilaf. Karena dia terkadang mengucapkan demikian untuk membolehkan dia melakukan pendapat mana saja. Ini tidak diperbolehkan. Seorang harus paham mana yang khilaf yang kita boleh toleransi dan mana khilaf yang tidak boleh toleransi. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran. Tidak semua khilaf yang datang kita anggap. Kecuali khilaf yang apa? Lahu hadzun minan nazar yang ada dalilnya baru kita kita anggap. Contoh contohnya lagi pendapat sebagian ulama zahiriyah yang menyatakan Rasulullah SAW melarang untuk kencing di di kolam tersebut, di air yang tenang dan tidak mengalir. Kalau seandainya ada seorang kencing di tempayan, setelah dia selesai kencing tempayan, kemudian dia tumpahkan tempayannya, ini juga tidak mengapa. Karena yang dilarang apa adalah kencing kencing langsung. Ini tidak ada bedanya. <laughs> Tidak ada bedanya. Sama saja. Ini yang sehingga para ulama terkadang mengkritiki ulama zahirin ini merupakan kesalahan mereka dan masih banyak kebaikan mereka. Di antara juga ada yang mengatakan demikian pula demikian pula kalau seorang buang air kecil tidak di kolam tapi di pinggir kolam. Ini tidak mengapa. Meskipun setelah itu airnya mengalir masuk dalam kolam, ini tidak jadi masalah. Yang penting dia tidak kencing dalam air kolam. Ini adalah kejumudan, ya, jumud terlalu kaku menghadapi ya dalil-dalil dalam Al-Qur'an, dalam dalil-dalil dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seorang tatkala melihat dalil hendaknya melihat mana ilahnya, mana sebabnya, ya. Sehingga dengan tatkala dia paham sebab tersebut, dia paham tentang uh, sebab larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini dalil jika seorang ya telah menggunakan air untuk bersuci maka air tersebut dinamakan dengan air musta'mal, air bekas pakai. Air musta'mal artinya air bekas pakai yang tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci oleh yang lainnya. Apa dalilnya? Di antaranya hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW melarang seorang yang junub mandi di kolam? Kenapa? Karena air kolam tersebut akan menganggap junub orang ini dan sudah itu tidak boleh ada orang junub lain lagi yang mandi di situ. Karena air tersebut sudah bekas terpakai. Kalau bukan karena hal ini Rasulullah tidak akan melarang. Jadi mereka mengatakan Rasulullah melarang seorang mandi di air yang tenang karena khawatir air tersebut jadi air musta'mal sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain lagi untuk melakukan persucian, baik berwudu ataupun mandi junub. Namun ini saya katakan dalam masalah ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana hukum seorang yang mandi, bagaimana hukum air dari orang yang mandi dalam air yang tidak mengalir, air yang junub yang mandi dalam air yang tidak mengalir. Bagaimana hukum air tersebut? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwa air tersebut menjadi air najis dan ini ya diriwayatkan dari Abu Yusuf Yakub, sahabatnya Abu Hanifah. Dia mengatakan air tersebut menjadi air yang, yang najis. Dan ini adalah iskal, ada masalah yang aneh yang kita lihat dari pendapat ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan air itu tersebut najis? Ya. Apakah mani najis? Dan orang tersebut ya, kalaupun mani najis maka sangat sedikit <clears throat> mani tersebut yang tersisa dalam tubuh, tubuh orang tadi. Dan yang pendapat yang kuat mani tidak najis. Orang yang berjunub itu pun tidak najis. Oleh karenanya dalam hadis tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala junub, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala malu ketemu Nabi. Rasulullah SAW, fan minhu, kata Abu Hurairah, saya pun diam-diam kabur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian saya mandi, kemudian saya balik, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW mengatakan, Aina kunta ya Abu Hurairah, dari mana kau tadi Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, ini kuntu junuban, saya tadi junub. Fastahyaitu an ujalisaka, saya malu untuk duduk sama engkau. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Kata Nabi SAW, maha suci Allah, seorang mu'min tidak najis. Artinya seorang mukmin meskipun dalam keadaan junub dia tidak apa? Tidak najis. Bagaimana dia tidak najis kemudian tatkala mandi di air airnya jadi najis? Ini jadi masalah oleh karenanya pendapat dari Abu Yusuf Yakub ini sulit untuk diterima. Kecuali kalau maksud beliau adalah ternajisi karena air kencing tadi. Mungkin kalau itu. Tapi kalau hanya sekedar mandi junub kemudian merubah air tadi menjadi najis maka ini tidak bisa di, diterima. Karena seorang muslim yang junub pun tidak tidak najis. Dia boleh melakukan aktivitas, dia boleh berdagang, dia boleh ya jual beli dia boleh berjabat tangan dengan saudara-saudaranya. Hanya saja dia tidak boleh baca Quran dan tidak boleh sholat. Itu saja. Yang lainnya silakan dia beraktivitas. Pendapat yang kedua ikhwani fillah zanillahu yakum dan ini pendapat dari seperti mazhab Syafi'iyah, Masyur dari mazhab uh, Syafi'iyah bahwasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci maka tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci untuk kedua kalinya. Yang dikenal dengan air musta'mal. Dan ini khilaf yang kuat di antara para ulama. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis ini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melarang seorang mandi junub dalam suatu air yang tenang. Kenapa? Kata mereka karena kalau dia mandi junub air tersebut akan berubah menjadi suci namun tidak mensucikan. Air tersebut tidak najis. Karena mereka membagi air menjadi tiga. Yang pertama, air yang suci mensucikan. Yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga, air yang najis. Kata mereka, kalau ada orang sudah menggunakan air untuk berwudu, atau untuk mandi junub, untuk bertoharah, air tersebut berubah dari suci mensucikan menjadi suci saja, namun tidak mensucikan. Di antaranya hadis ini kata mereka Rasulullah SAW melarang seorang mandi mandi junub di air yang tenang karena khawatir air tadi bisa tidak mensucikan meskipun suci dan tidak najis tapi tidak bisa mensucikan tidak bisa digunakan lagi untuk toharoh. Ini pendapat yang kuat dan memiliki dalil. Di antara dalil mereka mereka mengatakan bahwasanya kita tahu seorang yang melempar jamarat <clears throat> tatkala hajian dia melempar jamarat Allahu akbar. Kata mereka batu itu tidak boleh digunakan lagi untuk kedua kalinya. Kalau sudah melempar jamarat Allahu akbar maka jangan kita ambil batu lagi untuk melempar lagi. Sudah digunakan untuk dilemparkan. Dan ini namanya batu mustakmal, <laughs> Batu sudah dipakai, tidak bisa digunakan lagi. Di antara dari mereka nanti akan saya sampaikan juga. Di antaranya seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallam sebagai sebagai sebuah hadis, nah Rasulullah sallam antak tasilal mar'atu atau fadli rajul. Rasulullah sallam melarang seorang wanita mandi dengan bekas seorang lelaki dan melarang seorang lelaki mandi dengan bekas air seorang seorang wanita. Ini diantara dalil yang mereka gunakan. Bahwasanya air bekas bersuci tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Namun, ikhwani fillah Allah yakum ya. Ini perlu kita bahas karena ada dalil-dalil yang tegas dan jelas menyebutkan bahwasanya air yang sudah digunakan untuk bersuci masih boleh digunakan untuk ber, bersuci lagi. Dan kita tadi telah sepakat di antara kita bahwasanya pendapatnya Abu Yusuf, Yakub bahwasanya air yang sudah digunakan berubah menjadi najis. Inilah pendapat yang keliru dan tidak benar karena menyelisih terlalu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti dalam satu hadis disebutkan tatkala perang Hudaybiyah atau apa namanya? bukan perang Hudaybiyah, tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW gagal untuk melaksanakan umrah sehingga kemudian terjadi perjanjian damai dengan orang musyrikin. Mereka melarang Nabi untuk umroh tahun ini tapi dibolehkan tahun depan. Yang dikenal dengan umrohul qadha. Rasulullah SAW mengkodok umrohnya yang gagal dilaksanakan. Tatkala Hudaybiyah. Tatkala itu disebut dalam riwayat. Idza tawaddo'a kaadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Tatkala Nabi SAW selesai berwudu, maka para sahabat berebut-rebutan mengambil sisa wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kalau sisa wudhu Nabi kemudian menjadi jadi najis. Kemudian juga hadis yang akan kita sebutkan nanti, hadis belakang Rasulullah SAW, ya, ternyata Rasulullah SAW Berwudhu dengan sisa airnya Maimunah. Maimunah mandi, kemudian sisa airnya digunakan oleh Nabi SAW untuk berwudhu. Ini menunjukkan air yang bekas dipakai untuk bersuci boleh digunakan untuk bersuci lagi. Untuk lebih jelasnya ikhwani fillah Allah yakum supaya agar kita tergambarkan seluruh dalil, saya akan lanjutkan pada hadis-hadis berikutnya. Kemudian di akhir pengajian akan kita simpulkan. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram yaitu tentang nahyu rajuli wal mar'ati an yaktasila ahaduma bi fadl akhar, tentang larangan seorang lelaki mandi dengan bekas air mandi seorang wanita Demikian juga seorang wanita larang, dilarang untuk menggunakan air yang merupakan bekas mandinya, sisanya, sisa bekas mandinya atau sisa air mandinya lelaki. An rajulin kata Allah bin Hajar rahimahullah taala, an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari seorang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasil al-mar'atu bi fadli rajul." Rasulullah SAW melarang seorang wanita mandi dengan bekas atau sisa air mandi seorang lelaki. Awir rojulu bifadlil mar'ati atau Rasulullah SAW melarang seorang lelaki mandi dengan bekas air mandinya seorang wanita. Wal yaktarifa jami'an kata Nabi SAW hendaknya mereka ambil barang-barang sehingga tidak ada sisa di antaranya tapi ngambil barang barang-barang. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Syafi'i, salah orang besar dari madhab Syafi'i, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Kata Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Nasa'i dalam sunannya dan isnadnya sahih. Ternyata para ulama berselisih tentang kesahihan hadis ini. Ya, sebagian ulama melemahkan hadis hadis ini. Di antara yang melemahkan hadis ini yaitu al yaitu Ibnu Hajar al, uh, eh, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dia melemahkan hadis ini. Dia mengatakan bahwasanya dalam sanatnya ada seorang rawi yang lemah. Karena hadis ini diriwayatkan dari sanat yaitu dari Zuhair an Daud an Humaid al-Himyari. Dari Zuhair, Daud dan Humaid al-Himyari anna rajulan min anna rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Zuhair kemudian dari Daud dari Humaid Al-Himyari dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hazm bahwasanya Daud di sini ya adalah Daud bin Yazid Al-Audi. Kata dia Ibnu Hazm Daud bin Yazid Al-Audi. Adapun perawi yang namanya Daud bin Yazid Al-Audi karena disebutkan Daud Al-Audi. Sekarang Daud Al-Audi ini banyak, lebih dari satu. Daud yang mana? Ya, kita tahu namanya, kita tahu famnya, kita tahu uh, eh, apanya famnya Al Audi. Nah namanya Daud. Sekarang tapi Daud yang mana? Ada Daud Daud bin Fulan, Daud bin Fulan, Daud bin Alan. Al Imam Ibn Hazm rahimahullah dan juga dia adalah seorang ahli hadis. Dia menyangka bahwasanya Daud di sini adalah Daud bin Yazid Al Audi. Akan tapi yang benar ya Daud di sini bukanlah Daud bin Yazid Al Audi tetapi Daud ibni Abdullah Al Audi dan lah rawi yang fiqah. Sehingga dari sini pendapat Ibnu Hazm terbantahkan yang melemahkan hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih. Bahkan sebagian ulama ya disebutkan ya seperti uh, Al-Humaidi dia menulis surat kepada Ibnu Hazm untuk menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih dan kamu telah salah menyangka bahwasanya Daud perawi dalam hadis ini adalah Daud bin Yazid yang benar adalah Daud bin Abdullah Al-Audi. Ya. Dikirimlah surat tersebut kepada Ibnu Ibnu Hazm. Di antaranya ada yang mengatakan hadis ini lemah kenapa? Karena Hadis ini mursal, sahabat tidak disebutkan namanya. an anrojulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat ini? Tidak disebutkan. Oleh karenanya sanatnya terputuskan. Tidak diketahui siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini, mubham, tidak diketahui namanya. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini, seluruh sahabat udul, seluruh sahabat siqah, mereka sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa fikoh? Karena mereka telah difikohkan, direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kuntu khair, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah bagi manusia. Ya. Dan terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan para para sahabat. Oleh karenanya hadis ini hadis yang sahih meskipun nama sahabat di sini tidak diketahui. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya ada larangan. Seorang lelaki tidak boleh mandi dari bekas seorang wanita. Misalnya kita di rumah. Kita punya bak, bak kecil, diisi air. Kemudian istri kita mandi sendirian. Setelah itu istri kita keluar kita mandi tidak boleh di sini. Kenapa? Karena kita mandi dengan bekas sisa air dari apa? Istri kita. Maksud fadl di sini bukanlah air bekas mandi tertumpah ditampung bukan Fadl di sini sisa air. Jadi dia ngambil air tapi dipakai masih ada sisa airnya. Ini tidak boleh digunakan dalam hadis ini. Sebaliknya kalau kita mandi seorang suami mandi kemudian ada sisa airnya, istri kita nggak boleh pakai. Ini masalah. Ya. Tapi hadisnya demikian. Kata Rasulullah SAW, wal yak jami'an, hendaknya sama-sama mandinya. Makanya mandinya sama-sama. <laughs> Di antara sunnah Nabi adalah mandi bersama-sama antara seorang suami dengan dengan istri dan ini sunnah yang sering ditinggalkan oleh kita-kita para suami. Kebanyakan kita mandi sendiri-sendiri. Ya, padahal Rasulullah SAW diriwayatkan, ya, beliau mandi dengan istri-istri beliau, dengan Aisyah, dengan Maimunah, dengan Ummu Salamah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ketiga agar kita tergambarkan seluruh dalil-dalil kemudian baru kita sampaikan tentang kesimpulan. Hadis yang ketiga, hadis yang maknanya berlawanan dengan hadis yang sekarang kita baca. Yang tadi melarang sekarang membolehkan. Jawazu iktisali rajuli bifadlil mar'ah. Tentang bolehnya seorang lelaki mandi dengan sisa air seorang wanita. Hadisnya, An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bifadli maimunata akhrajahu muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa airnya Maimunah. Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maimunah ini khalahnya Ibnu Abbas, bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita tahu seorang sahabat yang mulia dari Alul Bait ya. Yang Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah buatlah Ibnu Abbas sebagai seorang yang faqih dan ajarkanlah ta'wil ilmu tafsir kepadanya. Oleh karenanya Ibnu Abbas dikenal dengan ahli, seorang mufassirnya para sahabat dan sampai sekarang perkataan beliau punya murid-murid yang banyak di antaranya Mujahid bin Jabir Kemudian terlalu banyak perkataan-perkataan beliau yang diriwayatkan oleh ahlu tafsir seperti Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya yang menjelaskan tentang tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Karena Ibnu Abbas termasuk sahabat yang sering menafsirkan Al-Quran. Dan dia termasuk sahabat muda. Sehingga dipanjangkan umurnya dan banyak memiliki murid-murid. Sehingga ilmu beliau sampai sekarang masih ter, tertulis dan tertaduin Masih terkumpulkan dalam buku-buku tafsir di antaranya. Karena Allah Rasulullah telah mendoakan dia untuk paham tentang tafsir. Adapun Maimuna adalah bibinya Ibnu Abbas. Kapan Rasulullah SAW menikah dengan Maimuna? Maimuna adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Maimuna adalah istri yang terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW. Itu yang kesembilan. Nabi SAW menikahinya tatkala umratul qadha yang tadi saya isyaratkan. Kenapa dikatakan umrah qadha? Karena Nabi SAW tatkala perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW rindu untuk ke Mekah. Maka keluarlah Nabi SAW dengan sekitar 1.300 orang sahabat atau 1.400 orang sahabat dari Mekah menuju Madinah dengan bawa peralatan perang, ingin umrah. Artinya kalau ada yang menghadang, bisa jadi terjadi peperangan. Tatkala itu Khalid bin Walid ingin menghadang Nabi SAW. Khalid bin Walid masih kafir tatkala itu. Ya. Sekitar pada tahun 7 Hijriah. Khalid bin Walid dengan pasukan berkuda ingin menghadang Nabi SAW. Ya. Di daerah tertentu ingin menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Allah malingkan mereka sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke tempat lain yang disebut dengan Hudaybiyah. Kemudian sebelum Rasulullah sallam masuk, Rasulullah sallam mengutus Utsman bin Affan untuk mengecek keadaan kondisi kota Mekah. Maka masuklah Utsman bin Affan ke dalam kota Mekah dalam keadaan ihram. Namun masalahnya Utsman tidak balik-balik tatkala itu. Sehingga para sahabat waktu itu khawatir ada jangan-jangan terjadi sesuatu dengan Utsman. Dan kita tahu, Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah pun tidak tahu apa yang terjadi dengan Utsman. Sampai ada yang mengatakan Utsman sudah umrah sendiri. Ada yang mengatakan Utsman telah terbunuh. Maka tatkala kondisinya sudah genting, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil bayat, ya terhadap para sahabat yang dikenal dengan bayat Sajaratul Ridwan. Ya. Innal ladzina yubayyi'unaka tahta syajarati innama ma Allah. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajar fa'alima ma fi qulubihim. Afwan, Allah mengatakan, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukminin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Tatkala mereka membayat engkau di bawah sebuah pohon. Jumlah mereka 1300 orang. Kemudian Nabi SAW mengatakan ini bayat dari Utsman. Rasulullah SAW membayat dirinya dengan atas nama Utsman. Jadi Rasulullah SAW membayat atas nama Utsman karena Utsman telah Rasulullah SAW utus untuk ya mengecek kondisi kota kota Mekah tatkala itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seluruh sahabatku yang membayatku semuanya masuk surga kecuali satu orang orang munafik. Namun orang-orang Rafidah mengatakan seluruhnya masuk neraka kecuali Ali bin Abi Thalib. <laughs> atau beberapa orang. Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga. Kata mereka Abu Bakar di neraka yang paling bawah. Umar neraka yang paling bawah. Uthman neraka yang paling yang paling bawah. Ali saja yang tidak. Ikhwani fillah Allah yakum. Akhirnya datanglah utusan dari orang-orang Mekah, dari orang-orang kafir Quraisy sehingga kemudian mereka melarang Nabi SAW untuk umrah terjadilah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah tatkala itu. Di antara isi perjanjian tersebut hanya boleh umroh tahun depan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi dan akhirnya Rasulullah SAW pun gagal umroh dan tahun depannya Rasulullah SAW datang umroh sesuai perjanjian. Rasulullah SAW datang umroh dan tidak boleh seorang kafir pun yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umroh. Maka masuklah Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk melaksanakan umroh. Disitulah Rasulullah SAW tatkala beliau tawaf di tiga putaran pertama Rasulullah SAW lari, berjalan cepat. Ya karena orang-orang kafir mengatakan lihat mereka dalam keadaan loyo, baru terkena penyakit demamnya kota Madinah. Sehingga Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwasanya kami dalam keadaan kuat. Sehingga Rasulullah melakukan ittiba dengan menampakkan bahu kanannya bahwasanya kami kuat. Dan Rasulullah SAW padahal memang sudah lemas waktu itu. Sehingga berlari-lari kecil namun hanya di bagian yang dilihat oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir lagi duduk, lagi nongkrong melihat. Jadi tatkala di depan mereka Rasulullah SAW lari agak cepat, jalan cepat namun di belakangnya jalan pelan. Di depan mereka lagi jalan cepat, di belakang jalan jalan pelan untuk menunjukkan bahwasanya kami kuat. Sehingga sampai sekarang diabadikan barang siapa yang melaksanakan umrah untuk berputar tiga kali berlari-lari kecil ya untuk mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahwasanya kita harus menampakkan kekuatan kepada orang kafir dan membuat jengkel orang-orang kafir. Namun kalau dalam keadaan sudah rame full, maka jangan nekat untuk untuk lari ya. Karena sebagian orang sudah rame padat masih tetap aja berusaha lari. Gimana mau lari? Ya, maju kena, mundur kena, kanan kena, kiri kena, nggak bisa lari. Kalau sudah nggak bisa lari, nggak perlu lagi goyang-goyang apa? Tangan ini sebagai perwakilan, nggak perlu, tidak nggak bisa sudah dia maju. Kalau udah nggak bisa jangan goyang-goyangin. <laughs> ini sudah ini yang digoyang-goyang, nggak perlu. Kalau nggak bisa sudah, ya ini layu kalifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membani, ini hukumnya sunnah tidak bisa dikerjakan ya jangan dipaksa. Setelah Rasulullah SAW umrah umratul qadha, Rasulullah SAW pulang, Rasulullah SAW nikah dengan Maimunah. Dan ini ada hikmah di balik pernikahan dengan Maimunah. Karena Maimunah ini adalah bibinya Abbas. Jadi Al Abbas pamannya Nabi belum masuk Islam tatkala itu. Sementara dia orang tersohor di Mekah. Dia punya istri Ummul Fadl, Lubaba. Ya. Ini punya saudari namanya Maimunah. Sehingga tatkala Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, menjalin hubungan lebih erat dengan pamannya Labas ya. Kemudian Maimunah ini juga bibinya Khalid bin Walid yang tadi menyerang Nabi SAW dalam dalam perjanjian Hudaybiyah. Sehingga SAW alaihi ada meskipun nikah ya, poligami tapi ada hikmah-hikmah yang Rasulullah SAW inginkan. Inilah Maimunah radhiyallahu taala anha. Intinya lama di sini Rasulullah SAW mandi dari bekas air mandinya Maimunah. Wali ashabi sunan, hadis yang berikutnya kata al Habib Ibn Hajar, wali ashabi sunan, ashabu sunan yaitu Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Abu Daud, at Ibnu Majah dan Nasa'i. Ini empat buku-buku sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seharusnya seorang muslim di rumahnya ada buku Sahih Bukhari, buku Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah sama Sunan Tirmidzi. Kan inilah buku-buku sumber-sumber hukum. Ya. Tapi yang ada tidak demikian di rumah kita tidak ada buku hadis yang ada buku cerita, buku novel, ya televisi, kemudian video, kemudian apa namanya? CD-CD video, nyanyian-nyanyian itu yang memenuhi rak buku kita. Dan itu yang sering kita merojaah, sering kita ulang-ulang. Ada pun buku hadis enggak pernah kita baca. Ngelihat aja nggak pernah apalagi membaca. Ya. Di antara kita ada yang tidak pernah lihat namanya Sahih Bukhari. Dengar aja, dengar aja sekali-sekali. Apalagi buka, punya aja, punya aja nggak punya apalagi mau mau buka. Inilah kondisi kaum muslimin yang semakin jauh dari agamanya. Bagaimana Allah memberikan kejayaan semangga, sementara mereka jauh dari agama agama mereka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyakum. Ashabu Sunan meriwayatkan iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafnah. Ada salah sebagian istri Nabi, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mandi dari Jafnah. Jafnah adalah suatu tempat air yang besar, ya, kosa tapi besar dia. Diisi air ya, semacam ember kalau ember besar kalau di tempat sekarang ini. Tapi terbuat biasanya bukan dari plastik tentunya, dari uh, dari tanah atau dari uh, besi mungkin. Faja'a liyaktasila minha. Maka Nabi SAW datang hendak mandi dari air tersebut. Jadi istri Nabi sedang mandi. Kemudian datang Nabi ingin gabung mandi bareng bersama istrinya. Maka wanita ini istri Nabi berkata, ini kuntu junuban. Saya sedang junub ya Rasulullah. Saya tadi junub maka saya mandi. Jadi dia larang seakan-akan jangan. Saya tadi junub mandi pak dari air ini. Kata Nabi SAW, Innal ma'a la yujnib. Atau la yajnub. Dalam riwayat. Air tidaklah terjunubi. Jadi air tidak menjadi junub. Air itu meskipun dipakai oleh orang yang mandi junub, dia tidak ikut-ikutan menjadi apa? Menjadi junub. Jadi ya Rasulullah SAW tetap ingin mandi bersama bersama dia. Hadis ini kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa Tirmidzi wa Ibn Khuzaimah. Disahihkan oleh Al Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu taala. Hadis-hadis ini ikhwani fillah sanallahu yakum zahirnya membolehkan seorang untuk mandi dengan bekas air yang telah digunakan oleh orang lain untuk bersuci. Hadis-hadis ini zahirnya menunjukkan air musta'mal jadi air bekas yang dipakai untuk bersuci boleh digunakan lagi untuk bersuci. Taib, bagaimana dengan hadis sebelumnya? Hadis yang tadi kita riwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, jangan seorang lelaki mandi dari bekas wanita. Dari sini para ulama berusaha menjamakkan kedua hadis ini. Mereka mengatakan, terlalu banyak dalil yang menunjukkan boleh seorang menggunakan bekas air yang digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi. Adapun hadis larangan Rasulullah SAW bahwasanya tidak boleh seorang mandi bekas dengan air digunakan wanita atau sebaliknya ini larangannya benar ada larangan, tapi tidak sampai pada derajat tahrim, tidak sampai derajat haram. Tetapi hanya makruh tanzih. Hanya sekedar hukumnya apa, ma? Makruh. Memang kita punya kaidah bahwasanya al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dalam larangan, dalam usul fikih, asal dalam larangan adalah pengharaman. Sebagaimana al-aslu, ya, fil amr wujub, bahwasanya asal dalam perintah adalah wajib sampai ada dalil yang merubah dari wajib menjadi sunnah. Demikian juga asal dalam larangan adalah haram. Sampai ada dalil yang merubah dari haram menjadi ma makruh. Di antaranya, praktek para ulama adalah tentang hadis ini. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki mandi dari bekas seorang wanita. Dan seorang wanita dilarang mandi dari bekas seorang lelaki. Ini larangan. Asalnya haram. Tetapi ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bolehnya seorang mandi dari bekas wanita. Sehingga para ulama mengatakan larangan di sini yang tadinya haram dipalingkan menjadi apa? Mak makruh. Paham ya? Yang tadinya haram dialihkan menjadi makruh. Jadi saya ingatkan ikhwan, kita belajar memang butuh sabar, butuh paham ya. Karena saya katakan belajar ini ibadah. Antum kira antum duduk ini tidak ibadah, antum ibadah. Sebagaimana antum sedang sholat, sebagaimana antum sedang puasa, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu, berusaha memahami, itu juga ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Katakanlah kepada orang-orang ahli zikir. Siapa mereka para ulama yang punya ilmu yang tempat bertanya jika kalian tidak mengerti. Bahkan Allah menggandengkan antara kesaksian ulama digandingkan dengan kesaksian malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada kalimat la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malaikat mempersaksikan hal itu. Demikian juga para ulama mempersaksikan hal tersebut. Ini adalah ya kemuliaan terhadap ahlul ilmi yang luar biasa dalam Al-Qur'an. Allah menggandengkan ulama dengan malaikat dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Oleh karenanya tidak mudah seorang belajar, sabar, duduk ya, berpikir, ada yang mencatat, ada yang berusaha menghafal. Oleh karenanya kita paham bagaimana jasa para ulama yang dengan belajarnya mereka, dengan hafalnya mereka, dengan menulis buku-buku yang kita ambil faedah sekarang, mereka telah menjaga agama ini. Karena Allah telah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami akan jaga Al-Qur'an dan kami eh, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan jaga Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu tidak mungkin kita paham perinciannya kecuali dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah mengadakan membuat ada para ulama yang menjaga hadis-hadis Nabi SAW hingga detik ini hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW terjaga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para para ulama. Ikhwani fillah Allah ayakum. Saya katakan tadi bahwasanya larangan tadi dirubah menjadi haram menjadi makruh. Dan ada dalil-dalil lain ya yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ya mandi dengan bekas istrinya. Istri tadi Rasulullah SAW mandi bareng bersama Ummu Salamah dan Rasulullah SAW mandi bareng bersama Aisyah. Ya. Aisyah mengatakan tatkala Aisyah ditanya oleh seorang oleh Urwah kalau tidak salah. Ya Aisyah, bolehkah seorang suami melihat kemaluan istrinya atau sebaliknya? Bolehkah seorang suami melihat kemaluan istrinya dan sebaliknya? Karena sebagian orang ya, salah paham mereka mengatakan tidak boleh. Ya susah juga nih tidak boleh nih gimana? <laughs> Aisyah Aisyah menjawab, yang ini kata Ibnu Hajar adalah nas tentang bolehnya seorang suami melihat kemuliaan wanita dan sebaliknya. Karena dihalalkan. Seluruh tubuh wanita dihalalkan bagi bagi suaminya dan sebaliknya. Aisyah mengatakan, "Kuntu aktasilu. Ana wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Fayuda fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li." Saya pernah mandi bersama Aisyah dari satu tempayan dalam keadaan junub. Kami dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW melambu, apa, melombaiku, mendahuluiku. Sampai aku berkata, sisakan buatku, sisakan buatku. Ya Rasulullah SAW tatkala mandi bercanda dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara candaan Nabi, Nabi SAW ngambil air di luar, ngambil air di luar. Tentunya kita tahu tatkala mandinya bareng, ya tentunya tidak punya ember besar di zaman dahulu ya, ember kecil. Tentu tatkala Nabi SAW mandi ada air yang keciprat masuk kembali ke ke dalam. Ini secara logika pasti begitu. Pasti ada air yang lagi lomba-lomba ketawa-ketawa pasti ada air yang yang kembali. Makanya saya ingatkan kepada para suami, ya, sering-seringlah mandi bareng bersama istri. Ini sunnah Nabi yang ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena kalau antum mandi bareng dengan istri, maka banyak penyakit hati yang akan hilang. Marah-marah jadi hilang, jengkel jadi hilang, sumpek jadi hilang, stres jadi hilang dengan mandi apa? Mandi bareng. Di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya air yang bekas digunakan bersuci, boleh digunakan. Secara logika pula, kalau kita berwudu sekarang, bukankah tidak di antara disebutkan wudu Nabi SAW, Nabi SAW mengambil air kemudian di di apa? Di digeserkan oleh Nabi SAW dari tangan bawah ke tangan atas misalnya. Ya. ya kalau kita sekarang di tanah air alhamdulillah air kenceng kemudian dulu enggak air sedikit ditumpahkan diambil Nabi dipakai. Tatkala kalau kita kenakan air di bagian awal, bukankah air yang akan kita geserkan ke atas sudah jadi musta'mal, jadi bekas kan? Bekas air yang di sini. Ini secara logika maksud anak. Bahwasanya air yang bekas itu boleh dipakai. Karena kalau kita kenakan air di bagian depan, kita mau tarik ke belakang, ini sudah bekas bagi tangan yang depan. Dan kita kemudian semakin bekas ke, ke bawah. Dan disebutkan dalam riwayat-riwayat dahulu zaman sahabat sebelum turun ayat hijab, ada air yang mereka gunakan untuk berwudu, laki-laki pakai kemudian perempuan pakai. Ini sebelum diturunkan ayat hijab. Ini terlalu banyak dalil intinya menunjukkan bahwasanya air bekas meskipun setelah bekas digunakan berwudu maka tidak masih boleh digunakan. Kecuali kalau memang orang itu merasa jijik mungkin sudah bekas kemudian agak kotor tidak itulah urusan lain. Kalau merasa jijik urusan lain. Karena kalau kita tidak gunakan gini, eh, kalau kita gunakan mazhab bahwasanya air bekas tidak boleh dipakai lagi, maka tadi air harus banyak ya. Harus dijalankan. Ini membutuhkan air yang banyak karena air bekas dipakai nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai, dipakai lagi. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum oleh karenanya pendapat yang benar Allah alam bisawab adalah pendapat yang mengatakan air bekas pun masih boleh digunakan. Adapun dalil mereka bahwasanya batu yang dilemparkan untuk jamarot setelah digunakan tidak boleh digunakan lagi, kita katakan mana dalil larangan tidak boleh digunakan lagi. Ternyata orang-orang yang mengatakan batu yang sudah digunakan melempar tidak boleh digunakan lagi, mereka berdalil dengan apa? Dengan air yang sudah digunakan suci tidak boleh digunakan lagi. Jadi buletin ya, yang ini berdalil dengan ini, ini berdalil dengan dengan itu. Intinya tidak ada larangan, ya. bahwasanya batu yang sudah digunakan kemudian digunakan lagi untuk melempar. Ya. Wallah alam besok. Demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang masalah air ini. Besok akan kita lanjutkan tentang najisnya anjing dan bagaimana cara membersihkan uh, bejana atau tempayan yang dijilat oleh oleh anjing atau manusia yang dijilat oleh anjing perlu dibersihkan ya karena sebagian manusia suka dijilat oleh anjing ya. Bagaimana cara membersihkannya akan kita bahas insya Allah pada pertemuan besok. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya silakan. Nggak, nggak mesti harus masalah air, masalah yang lain juga boleh ya. Bagaimana? Eh silakan. Sini sini biar, biar kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan sini Pak mengenai air tadi itu sebanyak berapa pula? Nah, itu aja terima kasih. Uh, masalah air kulah ini sudah kita bahas pada minggu lalu ya tentunya saya mengerti karena orang umrah wajahnya berubah-ubah. <laughs> Apa yang minggu lalu sudah datang tentunya sudah tidak ada lagi. Kulah ini uh, sebagian ulama seperti madhab Syafi'i mengatakan dua kulah itu ada khilaf terhadap ulama. Apa kulah di sini? Kulah itu adalah uh, tempat air gentong air lah istilahnya. Dan ternyata gent, ukuran gentong air ini berbeda-beda. Di gentong air di Madinah beda dengan tempat lain, beda tempat lain sehingga para ulama mengatakan hadis ini ya meskipun sahih susah untuk diamalkan. Karena kita tidak tahu gentong yang mana yang mau kita jadikan patokan. Tetapi sebagian ulama mengatakan dua kula itu ukurannya 200 sekitar 200 liter, 199 liter sekian atau 190 sekian liter. Jadi dua, kilo, dua kula kira-kira satu drum. Kira-kira satu drum itu 200 liter kan kalau drum minyak tanah. Madhab Syafi'i mengatakan, dan juga sebagian madhab yang lain, kalau air yang ukurannya kurang dari dua kula, contohnya 190 liter, kalau terkena najis meskipun sedikit pun otomatis jadi najis air tersebut. Jadi misalnya ada air ada sederem besar tapi kurang 10 liter. Berarti kurang dari dua kula. Datang anak kecil, kemudian dia kencing satu tetes saja di situ misalnya. Ini sudah otomatis ternajisi. Kenapa? Karena kurang dari dua kula. Tapi kalau lebih dari dua kula, maka tidak. Tidak langsung ternajisi, tapi harus dilihat dulu apakah airnya berubah salah satu dari tiga sifatnya warna, rasa, dan baunya. Kalau berubah rasa, warna, dan baunya karena najis, maka air tersebut ternajisi. Kalau tidak berubah, maka tidak ternajisi. Ini kalau airnya lebih dari dua, dua kula. Ini pendapat yang membedakan antara yang lebih dari dua kula, yang kurang dari dua kula. Namun pendapat yang lebih benar, Allah alam bisawab, sebagaimana pendapat yang diimpikan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan, saya berharap madhab syafi'i seperti madhab Imam Malik dalam masalah ini. Kenapa Imam Malik tidak membedakan antara dua kula atau kurang dari dua kula? Semuanya sama hukumnya. Kalau ternajisi dilihat dulu. Airnya sedikit atau banyak. Saat tidak tidak tidak ada bedanya. Selama tidak berubah rasa, warna dan baunya, air tersebut masih tidak najis. Namun kalau sudah berubah rasa, warna dan baunya, betapapun air tersebut kecil atau banyak, sedikit atau banyak, maka sudah ternajisi. Oleh karenanya dalam hal ini, <sniffs> Imam Syafi'i menyelisih gurunya. Gurunya Imam Malik mengatakan tidak ada bedanya yang sedikit maupun yang banyak. Yang jadi patokan adalah berubahnya air tersebut. Warna, rasa, dan baunya. Ada pun Imam Syafi'i tidak. Jika kurang dari dua kula kena najis, otomatis menjadi menjadi najis. Ini dua-dua pendapat para ulama. ya. Namun kalau saya disuruh pilih, saya milih pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Oleh karenanya, Alimah imam Al-Ghazali dalam kitabnya Iha Ulumuddin mengatakan, ya awaddu, saya berharap an yakuna madhab Syafi'i ka madhabi Malik. Saya berharap madhab Syafi'i seperti madhab Malik, Imam Malik dalam masalah air. Kenapa? Karena ini lebih mudah bagi agama, bagi syariat. Terutama di kota Mekah dan kota Madinah, dulu air sedikit tidak banyak. Orang tidak memiliki air drum-drum begitu, enggak. Yang ada airnya mungkin gentong kecil atau tempayan kecil. Sehingga kalau dipersyaratkan, hanya kalau kurang dari dua kula, otomatis ternajisi kalau kena najis meskipun tidak berubah. Ini berat bagi para sahabat dahulu. Terutama ada anak-anak kecil atau mungkin ada ada hewan kucing atau apa atau anjing atau yang lain yang mungkin dianggap najis ya misalnya anjing misalnya ini merepotkan para para sahabat dan tidak diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya mereka pernah bertanya tentang apa bedanya batasan dua kula dengan kurang dari dua kula. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, bukankah kita harus mempunyai ilmu sebelum berbicara? Lalu bagaimana ketika seorang siswa mengerjakan ujian, misalnya ujian agama nasional, dan menjawab dengan asal ketika lupa atau tidak tahu jawabannya? Ini tidak jadi masalah ya. Eh, kalau kita diuji ujian agama, ini kan yang tanya sudah tahu jawabannya. Dia ingin ngetes kita aja ya. Bukan yang bertanya orang yang ber, ta, ta, eh, tidak tahu ilmu terus minta fatwa sama kita. Jadi masalah kalau orang bertanya kepada kita untuk dia amalkan apa hukumnya ini. Terus kita asal ngomong, ini tidak boleh, haram. Tetapi kalau ujian, ya, ya jadi masalah. Orang dia sudah tahu jawabannya, cuma tahu kita ini tahu atau enggak. Gitu. Jangan kita jawab Allah alam, Allah alam, sholat. Allah alam. Ya. <laughs> Ini ujian, sedang ujian ya. Kita coba-coba siapa tahu benar, siapa tahu salah, tidak jadi masalah. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya melihat banyak perbedaan ketika membandingkan kuburan baki dengan kuburan di tanah air. Seperti tidak adanya nama dan nisan, tidak dipagar dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan. Demikianlah yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Al Imam Ibn Qayyim ya, menyebutkan dalam eh, kitabnya kitabnya satu Lahfan, beliau mengatakan, Betapa banyak perintah Nabi SAW diselisih oleh kaum muslimin. Terutama dalam masalah kuburan. Rasulullah SAW banyak hadis. Hadis yang mutawatir tentang larangan-larangan ibadah di kuburan. Di antaranya Rasulullah SAW melarang kuburan untuk disemen, mereka menyemen kuburan tersebut. Rasulullah SAW dilarang menulis untuk kuburan ditulis, mereka tulis. Hadisnya ada jelas. Rasulullah SAW melarang kuburan untuk ditinggikan, mereka tinggikan. Bahkan Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan dalam Sahih Muslim Ali bin Abi Thalib pernah mengutus seorang, menugaskan seorang, kata Ali, Ali bin Abi Thalib, Abu Hayyaj kepada Abu Hayyaj. Ala aba'athuka bima ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku kuutus engkau, aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan saya. Ala tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Nabi, kata Nabi kepada saya, jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Oleh karenanya kuburan hanya boleh tinggi satu satu jengkal atau sisa tanah yang itu dikembalikan. Adapun ditinggikan kemudian mewah, kemudian dibangun ruangan di atasnya, maka ini adalah adatnya orang-orang kafir dan bukan bukan kebiasaan tradisi orang-orang orang-orang Islam. Ya. ya. jangan disamakan dengan kuburan Nabi Alaihi Wasallam. Kuburan Nabi Alaihi Wasallam itu rumah, asalnya rumah. Rumah boleh ditinggikan, kemudian ya ada kuburan dalamnya, kuburannya tidak ditinggikan. Rumah Nabi memang sejak dulu sudah sudah tinggi. Ya. Jadi jangan disamakan dengan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ibnul Qayyim, Rasulullah SAW melarang seorang untuk sholat ke arah kuburan, sebagian kaum muslimin sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW melarang untuk sholat di atas kuburan, sebagian orang sholat di kuburan. Artinya, oleh karenanya kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti kuburan baki itulah. Ya. Posisinya seperti demikian, tidak ada yang diagungkan. Oleh karena sampai-sampai Malik Fahad saja, ya, raja kerajaan Arab Saudi dikuburkan dengan sederhana. Tidak ada mewah-mewah, seperti sederhana tidak ada dibuat bangunan tinggi, tidak ada sebagaimana yang lain, sebagaimana para sahabat yang lebih mulia daripada dia. Tidak ada yang oleh karenanya sering saya sampaikan bahwasanya kuburan di di Saudi kalau kita lihat benar-benar bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kenapa dengan kondisi tanah seperti itu? Kemudian kondisi yang sederhana seperti itu, kita bilang kita yang orang yang kaya raya, yang punya mobil 10, yang punya rumah mewah, yang punya istana, toh dimasuk dikuburkan dalam tanah seperti itu. Oleh karenanya disebutkan cerita Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah tatkala ditangi oleh seorang amir, seorang raja, pangeran. Kemudian menawarkan Syekh Uthaymin ya untuk dikasih duit supaya dibangun rumah kalau tidak salah 7, 7 juta real Saudi. Maka dia mengatakan saya punya saya sudah punya rumah di sana rumah saya. Orang-orang tidak sadar ternyata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menunjuk kuburan. Rumah saya sebenarnya di sana. Tidak butuh uang sekian untuk bangun rumah saya. Sudah ada rumah saya di kuburan situ. Beda di Indonesia. Di Indonesia kuburan ditinggikan sehingga angker semuanya, ngeri. Orang ketemu nggak takut genderuwo muncul ya. Takut apa? Nyi Blorong, takut siapa? E, kuntilanak ya, si mana jembatan Ancol dan yang lainnya. Jadi yang sunnah sebagaimana yang antum lihat di Baki, itulah sunnah yang benar dalam masalah kuburan. Ada yang bertanya langsung? Ada yang bertanya? Apa hukumnya jual beli sukuk, saham dan uang, money changer serta emas? Kalau dibolehkan apa saja syarat-syaratnya? Ya, seperti misalnya masalah saham ini ya dibahas oleh para ulama dalam kutub dalam buku-buku fikih seperti masalah syarikah. Ya, ini dibahas dalam masalah saham itu adalah masalah syarikah ya. Namun ada tentunya pembahasan panjang lebar akan tapi pada dasarnya harus kembali melihat bagaimana bentuk perusahaan tersebut, company tersebut dilihat bagaimana bentuk usahanya. Kalau company tersebut ternyata bergerak dalam hal yang haram tentunya jelas tidak boleh kita beli sahamnya. Atau perusahaan tersebut ternyata praktik riba, maka tidak boleh kita beli sahamnya. Saham itu apa? Saham itu ibarat dari modal. Jadi modal perusahaan ini harganya berapa? Perusahaan ini harganya berapa? Kemudian dibagi dengan persenan berdasarkan paham tersebut. Misalnya 0,1 persen dari saham ini dijual berapa? Boleh harganya lebih naik, boleh juga turun. Karena perusahaan itu nilainya ada. Ya. Nah, ada orang jual misalnya seorang bikin pabrik tahu, pabrik tahu misalnya, dia bangun dengan satu miliar pabrik tahu tersebut. Dia boleh jual pabrik tersebut 5 miliar, boleh, boleh atau tidak? Boleh, demikian juga. Tatkala pabrik ini dibuat jadi saham, mau dijual berapa pun terserah kalau ada yang minat silakan dengan harga saham tersebut. Namun para ulama menyatakan sebagian perusahaan tatkala baru bikin perusahaan sementara belum jalan, uangnya masih di bank semua, modalnya kebanyakannya duit, maka sahamnya tidak boleh dibeli kalau perusahaan masih demikian. Kenapa? Karena seakan duit beli duit, namun dengan harga lebih mahal. Ini tidak boleh. Tapi kalau perusahaan yang sudah berjalan, logika para ulama mengatakan ada syaratnya. Di antaranya tidak boleh modal sebagian besar dari perusahaan tersebut adalah uang. Karena dikhawatirkan terjadi pembelian uang dengan uang. Kalau pembelian uang dengan uang, sahamnya juga uang. Ternyata yang beli pakai uang maka tidak boleh berbeda harganya. Harus harus sama. Ya. Tentunya pembahasan ini adalah cukup panjang karena model perusahaan bermacam-macam, tidak bisa saya jawab secara umum, namun hukum asalnya boleh. Bagaimana bentuk perusahaannya baru kita bisa jawab. Contoh juga misalnya money changer jual uang. Money changer sama dengan antara jual mata uang. Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya mata uang yang ada sekarang itu hukumnya seperti zahab, emas dan perak. Kalau emas dan perak, ya kata Nabi SAW harus apa? Harus ya dan biyadin, ya harus langsung kontan, kalau mata uangnya sama, maka tidak boleh berbeda jumlahnya. Kalau mata uangnya berbeda, maka boleh jumlah berbeda, berbeda. Tidak kanaya dan biyadin, tapi harus langsung kontan, tidak boleh ditunda. Boleh-boleh saja. Misalnya seorang punya real, dia beli rupiah. Boleh aja, ini namanya jual beli. Kita bilang tukar menukar, tapi jual beli asalnya. Barter itulah jual beli. Kita beli real dengan rupiah. Tidak boleh ditunda, besok baru saya kasih. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Riba nasiah. Maka harus dibayar tatkala itu juga, tidak boleh di ditunda. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau yang bertanya masalah agama ya. Silakan Pak, jangan malu-malu. <laughs> Kalau tidak ada ya sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan Insya Allah besok kita lanjutkan sebagaimana saya sampaikan kita selama tiga, eh, dua hari kita bahas bulogul Maram hari Selasa sama hari Rabu hari Kamis dan Jumat kita bahas kitab tauhid dan besok kita akan bahas tentang masalah anjing dan seputar najis yang berkaitan dengan dengan anjing. Demikian saja para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua dan mengumpulkan kita sebagaimana dikumpulkan di Masjid Nabi, dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.